iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah pada malam hari ini seperti biasa malam Kamis, yakni pembahasan tentang sorof yang diambil dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi jilid yang ke-1 ya. Telah sampai kita pada uh, kitab yang kita bahas ini Ini di halaman 36 insya insyaallah, ini tentang masdar salam masuk kepada masdar dan alhamdulillah itu sudah banyak yang kita bahas ya dari bab-bab tentang atau pasal-pasal dari kitab ini yang mana eh, apa namanya rujukan atau atau pembahasan intinya adalah tasriful usul itu ya. Kalau kita ingat dari tasriful usul di halaman 9 ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il La taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun mif'alun maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Maka tinggal mana lagi yang belum gitu kan ya. Kalau fa'ala yaf'ilu sudah ya kan. Kemudian fa'ilun sudah, maf'ulun sudah, if'il sudah, la taf'il sudah. Ya, kemudian fu'ila dan yuf'alu sudah. Berarti tinggal sedikit. Tinggal fa'lan, kemudian maf'ilun, kemudian maf'ilun, dan mif'alun ya. Jadi kalau e, dirudut dari dari apa tasriful usul berarti kita tinggal yang fa'lannya. Mengapa kok fa'lan dilewat? Ya karena pembahasan awalnya itu fi'il-fi'il dulu gitu kan. Jadi fa'ala ini fi'il madi sudah dibahas semua. Yaf'ilu juga sudah dibahas semua. Ya kemudian bahkan juga yang loncat ke belakang yang fu'ila karena dia juga termasuk fi'il madi sudah dibahas. Ya, jadi fa'ala sama fu'ila sudah yaf'ilu sama yuf'alu sudah. Kemudian apalagi if'il sudah ya. If'il sudah, yakni fil amr sudah. La taf'il sudah gitu kan. Kemudian masuk kepada isim kemarin adalah dari mulai fa'il. Dibahas tentang uh, apa namanya? Uh, fa'il, isim fa'il. Isim fa'il sudah, isim maf'ul sudah. Nah, baru sekarang ini kita akan masuk ke masdar yaitu urutan ketiga setelah uh, fi'il mudhari. Ini dari tasriful usul urutan yang ketiga fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al masdar itu dalam bahasa kitanya adalah bermakna kata jadian. Masdar adalah intinya adalah kata benda, kata jadian. Masdar ada lima macam, ada lima kemungkinan. Ada lima macam yaitu masdar tokid, masdar marroh, kemudian masdar hayah, masdar mimi, masdar sinai. Ya. Jadi ada lima macam. Jadi masdar itu itu ada uh, kemungkinannya lima gitu ya dari dari dari eh, kata-kata uh, dari tasriful usul ya dari kata fi'il madhi dan fi'il mudhari di awalnya maka masdar itu ada kemungkinannya bisa menjadi uh, bisa bisa menunjukkan masdar tauhid bisa menunjukkan masdar marroh bisa menunjukkan masdar hai'ah, bisa menunjukkan masdar, masdar mimi dan masdar sinai. Baik, kita akan masuk pada jenis yang ke satu yaitu Masdar tauhid. Masdar tauhid ya didefinisikan di sini huwa kola al muallif huwa masdarun yuzkaru dan lil fi'li. Masdar taukid atau kata jadian yang menunjukkan penegasan adalah masdar yang disebutkan yang yang yuzkar yang disebutkan ta'kidan sebagai penegasan terhadap suatu pekerjaan. Jadi untuk menegaskan fungsi daripada masdar tauhid. Dan tetap masdar uh, eh, masdar ini uh, dibentuk dari uh, apa namanya fiil mudore dan fiil fiil fiil madi dan fiil mudore faala yafilu faalan gitu ya. Contohnya darabatul walada dorban. betul walada dorban. betul al walada dorban. Nah di sini dalam kata kalimat dorab itu luar ada dorban, maka dorab itu adalah fi'il madi. Ya, dorab itu adalah fi'il madi. Kemudian al walada adalah e, maf'ul bih. Kemudian dorban sebagai masdar. Masdar taukid. Taukid. Masdar taukid, masdar taukid. Nah, sebagai eh, penegasan dari pekerjaan tersebut. Aku telah memukul anak tersebut. Aku telah memukul anak laki-laki itu dengan betul-betul memukul. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan dengan sesungguhnya. Aku telah memukul anak tersebut dengan sesungguhnya. betul walada dorban. Ini sebagai takkid. Nah di sini dorban ini kada aja dia dibentuk dari masdar. Ya, masdar dari kata doroba, doroba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu dorban. Ya, jadi di sini e, masdar di sini atau e, kata dorban yang merupakan masdar dan ciri-ciri masdar itu mansub gitu ya. Ciri-cirinya mansub dalam keadaan apa namanya e, fathah. Ini menunjukkan apa namanya sebagai penegasan. Fahim tu fahman. Contoh yang lainnya adalah fahim tu aku memahami fahim tu Fahim tuh fahman. Aku memahami betul-betul dengan pemahaman. Fahim tuh fahman. Aku sungguh-sungguh memahami. Aku dengan aku telah memahaminya dengan sesungguhnya. Fahim tuh fahman. Artinya sebagai uh, apa namanya penegasan. Walaysa lil fi'li wa waznun khas lil masdari. Disebutkan di sini dan tidak ada untuk fi'il yang sulasi Eh, wazan yang khusus lil masdar. Tidak ada wazan yang khusus. Jadi wazannya itu beraneka ragam bunyinya. Beraneka ragam wazannya bisa bermakna ada yang fa'lan ya. Ada yang uh, apa namanya? Uh, fu'lan, ada yang fi'lan ya dan sebagainya. Jadi wazannya itu tidak bisa dibentuk satu jenis tapi E, berbeda-beda. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis. Dan mengetahuinya untuk bisa mengetahuinya adalah dengan kembali kepada komus kepada mu'jam, ma'ajim. Nah, ini kamus-kamus wa kasratul wa kasratil ittila'i wal qira'ah. Untuk merujuknya selain dengan komus, yang kedua banyak membaca dan banyak menilai, melihat, banyak melihat, menelaah ittila' menengok atau menelaah wal kiroah. Ya, itu masdar tauhid. Jadi masdar yang dibentuk eh, sebagai penegasan dalam suatu suatu pekerjaan. betul walada dorban. Jelas tu alal bilati julusan gitu ya. Jadi betul-betul biasanya diambil dari uh, masdar tauhid ini diambil dari kata kerja yang disebutkan sebelumnya. betul walada dorban. Nah, kata dorban di sini masdar diambil dari fiil yang mana? Diambil dari doroba ya dor itu dorab tulwal ada dorban betul-betul aku apa namanya memukul fahim tu fahman kata fahman itu diambil dari kata kerja fahim tu ya gitu ya jadi biasanya sejenis biasanya diambil dari kata kerja yang sebelumnya <clears throat> Minha diantara master-master yang ada di situ nasoro nasron artinya apa pertolongan ya Kemudian alima ilman. yakni ilmu, mengetahui. Ajiba ajaban. Heran atau takjub, ya. Kataba kitaban. Ya, menulis. Hasuna husnan. yakni baik. Ya, hasuna husnan. Halaka halakan. Ini kebinasaan, kehancuran. Dakhala duhulan masuk. Syakara syukron ya uh, syukur atau berterima kasih. Kaburo kibaron ini besar. wajan-wajan di sini eh, beda-beda uh, ya. Ada yang fa'lan, ada yang fi'lan, ada yang fa'alan, ada yang fi'alan, ada yang fu'lan, ada yang halakan atau fa'alan, fu'ulan, fu'lan, fi'alan. Ya, nah ini jadi uh, apa namanya berbeda-beda. <clears throat> Ikhwan Fidin rahimani warahmatullah Tasrifuhu uh, tasrifnya itu seperti biasa eh, apa namanya seperti dalam eh, yakni tasrif yang sebelumnya ya nasron contohnya nasron nasra ini kemudian nasrotin dorban eh, dorban dorbaini dorbatin mengapa dibaca dengan eh, nasra ini nasraini dan nasratin karena dia masuk ya masdar itu dalam keadaan masuk hampir semuanya dalam keadaan mansub. Jadi dalam keadaan fathah, itu ya. Nasob, dalam keadaan nasob. Begitu. Al-masdar al-muttasil bi domirin. Di sini akan kita uh, eh, masuki fasal berikutnya adalah masdar juga bisa bersambung dengan domir. Bisa bersambung dengan domir. Ya gitu ya. Contohnya di sini nasruhu kita baca bersama-sama. Nasruhu nasruhuma nasruhum. Ya, nasruha nasruhuma nasruhunna. Ya, nasruka nasrukuma nasrukum. Ya, nasruki nasrukuma nasrukunna. Nasruki nasrukuma nasrukunna. Nasri nasruna. Nasri nasruna. Ya. Baik eh, walaupun sebenarnya dalam prakteknya bahwasanya eh, masdar yang bersambung dengan eh, domir itu ya dalam artian tidak seperti dalam kalimat semacam ini ya, dorobtul walada dorban kalau sudah bersambung dengan eh, domir yang berupa yang akhirnya menjadi mudof wa mudofun ilaih maka tentu berbeda dengan yang dalam kalimat semacam ini ya tidak menunjukkan Eh, kesungguhan dalam artian takkid gitu ya. ya ini uh, apa namanya dari dari bentuk yang lain bahasanya masdar bersambung dengan domir maka dia uh, sudah lain keadaannya tidak seperti ini lagi tidak seperti menunjukkan takki dan karena pembacaannya itu sudah bukan uh, mansub kalau yang masdar yang semacam ini dia biasanya mufrad tidak ada tidak bersambung sama domir gitu. Baik. Masdar yang berikutnya, ya, jadi ini masdar taukid itu eh, demikian eh, apa kurang lebih eh, gambarannya ya untuk menegaskan suatu pekerjaan. Masdar yang berikutnya yaitu masdar marroh. Apa maksudnya marroh? Wa masdarun ya dulu ala wuku hadas marrotan wahidatan. Dari sisi bahasa marroh itu adalah maksudnya eh, berapa kali gitu. Masdarul marroh ini masdar yang menunjukkan eh, beberapa kali marroh yakni e, perbuatan beberapa kali. Huwa masdar e, dia adalah merupakan kata jadian ya dulu ala yang menunjukkan atas wuku'il hadas terjadinya suatu peristiwa marrotan wahidatan satu kali ya marrotan wahidatan itu satu kali ya dan walaupun dalam dalam beberapa keadaan itu bisa bermakna bisa terjadi tidak hanya satu kali tapi bisa berkali-kali ya bisa berkali-kali. Marot, ya ini berkali-kali. Jadi marot itu maksudnya menunjukkan beberapa kali. Contoh, dorob dorabtu dorbatan. Dorabtu dorbatan. Dorob nah, ini. Dorabtu dorbatan. Kalau di sini dorbat, di sini dorbatan. Ya. Jadi wazannya itu Eh, seringnya ada tamar butohnya, fa'latan ya. Dorabtu dorbatan. Aku memukul dengan satu kali pukulan. Dengan satu kali pukulan. Nah, di sini disebutkan wa yusahu min ala wazni fa'latan. Jadi kalau khusus yang marroh wazannya fa'latan. Fa'latan. Ini wazan khususnya kalau untuk yang uh, apa namanya? marroh, masal marroh, masdar marroh, Wazannya fa'latan. Khusus ini, jadi cuma satu. Contoh dora betul dorbatan. Aku memukul dengan satu kali pukulan. Nazar tu nazrotan. Aku melihat dengan sekali lihatan, sekali pandangan. Nazar tu nazrotan. Nazar tu nazrotan. Aku aku melihat dengan satu kali penglihatan. Nah ini wazannya uh, dia masdar dan menunjukkan marroh, menunjukkan eh, apa pengulangan, pengulangan pekerjaan, ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah roka'a rokaatan, roka'a rokaatan. Kemudian eh, roka'a ini eh, ruku ya, ruku. Kemudian sajadah sajadatan, sujud ya, sekali sujud. Akala aklatan, Jadi sesuapan atau satu kali makan. Masaha mashatan. Satu kali pengusapan. Kalau akala ini makan, kalau masaha mashatan ini makan. Apa e, mengusap. Ini jenisnya namanya masdar maroh. Kalau masdar yang tadi taukid, dia masdarnya banyak. Masdarnya berbeda-beda, tapi kalau masdar maroh e, satu, fa'latan. Ya. Dan nunjukkan marroh wahidah, satu kali saja. Tasrifnya <clears throat> karena dia berwazan fa'latan maka dorbatan dorbataini dor, dorbatin. Dorbatan dorbataini dorbatin. sajadatan sajadataini sajadatin Nah. nah, kalau misalkan uh, eh, rokaat, rokaatan, Eh, masdarnya e, tasrifnya gimana? Jadi tasrifnya cuma tiga ya, satu kata itu ada tiga saja. Eh, rokatan. iya, rokatan, rokate ini rokaatin. Ya, rokatan. Kalau misalkan dia apa namanya bisa ditasrif otomatis minimal satu kali gitu ya. Misalkan Sholat itu, misalkan gitu ya, Sholat itu, aku aku sholat. Sholat itu zuhro misalnya, aku sholat zuhur. Eh, zuhro. Sholat itu zuhro arba'a berapa? Eh, arba'a rokaat, nah, ini arba'a rokaat. Aku telah sholat zuhur empat rokaat. Salat Zuhro arba'a ini. Ya, jadi rokaa kalau misalkan e, kata rokaa itu ditasrif maka rokaatan roka e, rokaatan ya rokaatan itu juga rokaatan ya hmm, rokaatan kemudian rokaata ini rokaata ini kemudian roka rokaat raka'atin. Rokaatan, raka'at ini raka'at, raka'at, raka'at. Di sini eh, lebih eh, lebih eh, lebih condong pada bunyi ya, raka'at. Bukan raka'at tapi raka'at. rokaatan, rokaatan, rokaatan, raka'atan, raka'atan, rokaatan, rokaatan, rokaatan, Raka'atan, ini, raka'atan, ini, raka'ataini, ini, raka'at. Nampaknya ada perbedaan di sini. Ini di sini saya sukun. Baik. Arba'a rakaat. Kemudian kalau misalkan ini uh, eh, nadratan gimana? Ya, nadratan, nadrata ini nadrat, nadra, nadratin. Nadratan, nadratan, nadrata ini nadratin, ya. Kalau misalkan mashatan gimana? Ya, mashatan, mashata ini mashatin. Nah ini uh, apa namanya masdar marroh ya, masdar marroh. Jadi wajahnya hanya satu ini fa'latan. Masdar yang berikutnya masdarul hay'ah. Masdarul hay'ah kalau dari sisi eh, terjemahan hay'ah itu artinya bentuk. Bentuk ya model. Wa masdarun ala wazni fi'latan. Nah, beda, beda lagi di sini. Kalau tadi fa'latan sekarang wazannya fi'latan. Ini berarti uh, apa namanya? Uh, khusus uh, bentuknya ya ini masdar hay'ah. Masdar hay'ah adalah masdar yang berwazan yang berdasarkan wazan yang sesuai atau yang berdasarkan wazan fi'latan. Apa fungsinya? Lil isyarati ila hai'atil fi'li. Untuk menunjukkan kepada bentuk dari pekerjaan tersebut ya, untuk menunjukkan kepada bentuk terhadap pekerjaan tersebut. Mislu, contohnya jilsatan. Nah, jilsatan artinya uh, duduknya, bagaimana duduknya. Ya, zibhatan, yaitu sembelihannya. Kitlatan, yaitu uh, pembunuhannya, nah, gitu ya. Mitatan, mata mitatan jahiliyah begitu ya ini apa meninggalnya atau matinya ada dalam keterangan mata mitatan jahiliyah gitu ya barang siapa yang apa gitu maka dia mati dan keadaan mati seperti mati jahiliyah nah itu jadi eh, apa namanya itu tentang model ya jilsatan dibhatan kitlatan mitatan <clears throat> itu maksudnya masdar yang menunjukkan kepada model atau bentuk dari pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian tasrifuhu uh, <clears throat> fi'latan fi'lataini fi'latin. Kalau misalkan jilsatan berarti gimana? Jilsatan, jilsataini, jilsatin. Kalau zibhatan <clears throat> zibhatan kemudian zibhataini zibhatin, ya. Uh -uh. Kemudian kalau kitlatan kitlataini kitlatin mitatan mitataini nah, kemudian mitat mitatin mitatin ya seperti kata apa contoh zibha, <coughs> itu ada dalam beberapa hadis seperti dalam Arba'in Nawawi apa bunyi hadisnya itu e, atau kitlah gitu ya fasil kitlah maka baguskanlah cara membunuhnya Idza qatal idza qataltum kitlah. Jika kalian membunuh atau menyembelih, fa'silul zibha. Eh, idza idza zabahtum kalau kalian menyembelih dalam ada dalam apa arba'in itu kalau kalian ingin menyembelih binatang, fa'silul zibha, maka baguskan cara penyembelihannya. Eh, wa wa kotal eh, idza qataltum fa'silul kitlah. Kalau ingin membunuh, baguskan dengan cara dengan cara membunuhnya yaitu dengan misalkan menajamkan pisau dan terusnya ya itu dalam tata cara apa namanya menyembelih hewan kurban itu. Jadi dan masalah hayah uh, yang berwazan fiil itu uh, tidak mesti dari fi'il yang sebelumnya. Ya, seperti tadi fa'asinul qitlah, fa'asinul dzibha, baguskan dalam cara menyembelihnya, baguskan dalam cara membunuhnya itu uh, apa namanya? berbeda uh, fi'il yang sebelumnya. Kalau yang kayak tadi masdar taukid diambil dari fi'il madinya atau fi'il yang sebelumnya. Kalau masdar hayah uh, masdar yang maksudnya ini marroh ya itu juga diambil dari fiil yang sebelumnya. Tapi kalau master uh, hayah maka dia uh, apa namanya uh, hanya berwajan fi'lah saja. Dan kata-katanya itu biasanya zibhah, kitlah, mitatah, jilsah. Ya, gitu ya. Berikutnya Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masdar mim. Masdar mim kalau dari sisi bahasa atau dari sisi terjemahnya mas mim yaitu masdar yang diawali dengan kata mim, dengan huruf mim maksudnya. Masdarnya itu sebenarnya sudah ada fa'lan tapi ditambah dengan mim. Mirip seperti uh, eh, fi, apa semirip seperti uh, isim makan, isim zaman. Mirip ya bunyinya. Di sini kalau al-muallif dijelaskan oleh penulisnya huwa makana ala huwa makana mabduin bi mim, fahuwa ala wazni maf'alun. Nah ini maf'alunnya adalah mirip seperti isim zaman dan isim makan. Hua yaitu makana mabduin. Mabduan bimin. E, yaitu apa yang e, berasal atau apa yang dimulai. Yaitu apa saja yang dimulai dengan huruf mim dari masdarnya tersebut. Maka dia wazannya maf'alun. Asalnya fa, asalnya e, apa namanya? fi'lan misalkan. Asalnya dia adalah fa'lan misalkan. Kemudian ditambahkan dengan mim jadi maf'alun. Contoh, maksodun. Kemudian manzorun. Maksodun itu masdarnya asalnya daripada kos, ya, kosdun. Ya, kosdun. Asalnya adalah kosdun, E, yang jadi tujuan. Kemudian ditambahkan mim sebelumnya jadi jadi akhirnya jadi maksud. Wajahnya maf'al saja, Wajahnya adalah maf'alun biasanya dalam kita kira tasrif fa'ala yaf'ilu misalkan fa'ila yaf'ilu fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan begitu. Di beberapa kitab e, kitab tasrif itu masdar mimnya beriringan sama masdar yang pertama. Biasanya begitu. Biasanya dia ber, e, tempatnya di sebelah dengan masdar masdar yang e, pertama yang tanpa mim, kemudian nanti setelah itu ada masdar yang pakai mim. Begitu. Misalnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan gitu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Kemudian fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan lagi. Jadi wajahnya sama maf'alan maf'alan. Wajahnya maf'alan maf'alan semua gitu. Ini biasanya uh, apa namanya tertulis seperti itu. Masar mim sering ditulis di sebelahnya masdar yang biasa tanpa mim dan dia bunyinya maf'alan semua. Dia bunyinya maf'alan semua. Contoh di sini yaitu maksodun, yaitu tujuan. Harusnya maksodan, ya, manzoron. Waqad yaji'u bi ziyadat bi ziyadati ta'in fi akhirih. Kadang-kadang uh, dia datang dengan tambahan tak di akhirnya. Kadang-kadang ada tambahan tak di akhirnya. Ini tak apa maksudnya tak marbutoh. Contohnya mas alatan, mas'alatan. Mas'alatan, mafsadatan, maslahatun makromatun atau maslahatan makromatan. Nah, ya. Jadi kalau misalkan masalah sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan gitu. Kadang-kadang ada tambahan tak marbutoh e, karena seringnya atau karena karena masyhurnya. Jadi kalau misalkan di tasrif sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan ya, kemudian sa'ilun mas'ulun Is'al, la tas'al, mas'alun mas'alun mis'alun su'ila yus'alu. Kalau mafsadatan yaitu berarti apa? Fasada yafsadu. Uh, uh, fasadan wa mafsadatan. Fa, uh, sa, fasidun mafsudun ufsud. Ya. La, la tafsud mafsadun mafsadun mifsadun fusida yufsadu. Maslahatun dari apa berarti? Saluha yasluhu sul, uh, sulhan wa maslahatan. Salihun masluhun usluh la tasluh maslahun maslahun mislahun suliha yuslahu. Makromatun atau makromatan berarti apa dari karuma. Karuma yakrumu hiroman wa makromatan karimun atau karimun makrumun ukrum la takrum makromun makromun mikromun kurima yukromu. Tasrif dari masdar mim ini adalah di sini mas'alatun mas'alatani masailu. Ya. Atau mas'alatan mas'alataini masailu. Jadi kalau misalkan mafsadatun apa? Mafsadatun mafsadatani mafasid. Ya, mafasid. Maslahatun maslahatani masalih masalihu. Mazanya wazannya masalihu, mafailu. Makromatun makromatani makarimu, makarim, iya, makarimul akhlak. Hmm. Tapi khanifidin rahimani wa eh, Cukup insyaallah. Jadi uh, tinggal satu lagi insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena ini sudah mulai uh, sifatnya adalah uh, apa namanya? bukan banyak praktek sih di sini. Ya, jadi sudah mulai membaca saja. Ya, jadi me mengulas begitu. Yang penting setelah kita memahami tasriful usul faala ya dalam halaman yang ke itu itu tasriful usul. Nanti antum akan temukan khulasohnya itu di halaman 42 itu khulasoh di situ. Inti dari e, kesimpulan dari jilid satu itu di halaman 42 itu. Khulasoh bina'i al-afali wal asma. E, kesimpulan bangunan fiil-fiil dan isim-isim atau tasriful usul e, tasriful usul min al-mujarrad. Ya. Jadi itu isinya. Intinya kita kuasai itu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilul maf'ulun if'al la taf'il uh, e, if'il la taf'il mafilul maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Dulu pernah ana sampaikan kalau untuk merumus menghafalkan rumus ini itu seperti kata bahasa Indonesia apa tuh? Lu, lu ada yang inget gak? Anda ingatnya dulu kalau salah uh, batu kali mana bisa bikin buku betul nggak itu? Untuk bisa kan gitu, ingat wajan yang satu kan faalayak ilu Itu batu kali apa bata kali gitu Anda lupa. <clears throat> Nanti uh, faala ulu uh, eh, lupa makanya uh, kalau untuk me mengingatnya itu dengan batu kali Batu kali mana bisa bikin buku gitu ya. Hmm. Kalau batu kali, kalau fa'ala yafilu ya. Nah itu, e, kayaknya bukan batu kali mana bisa bikin buku. Eh, ada, yang lain kayaknya. Anda lupa ini. Pernah Anda sampaikan dulu di sana itu. Itu supaya mengingatkan wazan. E, wazan dari fa'ala yafilu. Kemudian yang kedua fa'ala yafulu. Mm kalau kalau batu kali mana bisa bikin buku itu berarti pertamanya bukan fa'il fa'alayah ilu tapi fa'alayah ulu harusnya. Karena itu batu ya. Fa'alayah ulu kan batu. E, kemudian mana yaitu fa'alayah alu. Fa'alayah yafalu. Kemudian kalinya fa'alayah ilu dibalik gitu ya. Pada hakikatnya sebenarnya e, dirubah sana sini nggak masalah. Cuman di sini hanya memudahkan dari sisi buku ini adalah me, e, me, memudahkan supaya yang sama yang mana gitu. Kalau di buku ini adalah fa'ala ilu fa'ala ulu fa'ala alu Kemudian fa'ila yafalu, fa'ila yafilu, fa'ula ulu Itu harus di, dikuasai atau diingat-ingat gitu ya. Diingat-ingat. Jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi yang kita bahas itu adalah tentang masdar, kemudian isim zaman, isim makan dan terakhir nanti isim alat. Terakhir itu nanti isi alat. Kalau sudah ini nanti baru pindah ke kitab yang lain insya Allah. Kalau eh, apa namanya eh, artinya kesempatannya itu masih lanjut ya. Mungkin itu dulu malam ini insya Allah kita eh, bahasan kita tentang sorof.